agar mendapat malam Lailatul Qadar. Apa yang dia lakukan pada malam itu? Wanita haid nifas ini tidak terhalang dari pahala. Ada buku yang sudah saya tulis berkaitan dengan masalah ini yang berjudul Wanita Haid Tidak Terhalang dari Pahala. Artinya ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid dan nifas untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Di antaranya dia boleh baca Al-Qur'an, dia boleh berdoa. Ya. Bahkan ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an selain salat ya. Ya, salat tentunya dia tidak boleh salat. Ya, wanita haid dan nifas tidak boleh salat. istri kita yang sedang haid apakah boleh ke masjid untuk mendengarkan talim? Para ulama berbeda pendapat berkaitan tentang eh, wanita haid apakah boleh masuk ke dalam masjid. Ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama di dalam masalah ini. Dan masing-masing berdalil dengan dalil-dalil. Adapun dalil yang dipakai untuk eh, pihak-pihak yang melarang dalilnya ternyata tidak sahih Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun larangan tawaf ya yang dikeluarkan oleh Nabi kepada Aisyah ketika dia ya, terkena haid pada waktu haji yang dilarang adalah apa? Ghayra alla atatufi fil bait. Sehanya saja kamu lakukanlah ifali ma al haj ghayra alla atatufi fil bait. Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali engkau tidak boleh tawaf yang enggak boleh tawaf Ya. Dari situ mereka mengatakan boleh wanita haid masuk ke dalam masjid dengan catatan ya masjid aman dari kotorannya dari darahnya itu dia pakai pengaman wallahu a'lam Apakah ada zakat fitrah bagi orang yang sudah meninggal? Tidak ada zakat fitri untuk orang yang sudah meninggal. Dan juga janin yang ada dalam kandungan. Ya, janin yang ada dalam kandungan tidak disakat fitrikan. Yang ada bayi jiwa ya. Tadi kita sebutkan bahwa zakat fitri ini adalah zakat jiwa. Jadi setiap jiwa yang ada itu wajib dizakati. Bolehkah kita memberi zakat fitri kepada orang tua? Tidak. Orang tua tidak boleh menerima zakat dari anaknya. Anak tidak boleh menerima zakat dari orang tuanya. Akan tapi boleh menerima zakat dari saudaranya. Jika saudaranya itu tidak berada dalam tanggungannya. Ya. Jika saudaranya itu miskin, Bantuan anak kepada orang tua adalah kewajiban. Demikian juga orang tua kepada anaknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat terawih sebelah sama witir Sementara kita berjamaah sama mereka 23 rakaat Boleh boleh saja Cuma satu rangkaian ikut saja boleh. Enggak salat tarawih juga boleh. Tapi jangan tinggalkan salat Isya. Enggak boleh. Karena salat tarawih sunnah. Ya. Nah, cuma dia kehilangan fadilah. Yaitu apa? Fadilah salat bersama imam sampai se selesai. Kalau imamnya salat 23, fadilah itu diperoleh dengan salat tarawih 23. sampai selesai. Kalau dia cuma sebelas, dia tidak mendapatkan fadilah man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Itu bagi orang yang salat bersama imam sampai selesai. masalah sholat maghrib yang ketinggalan masuk isya, bagaimana mengganti sholat maghrib sementara kita harus masuk sholat isya berjamaah? Ya kita sholat maghrib bersama orang-orang yang sholat isya berjamaah. Ya, karena perbedaan niat untuk sholat yang sama kedudukannya itu sama-sama wajib tidak mengapa. Dia sholat tiga rakaat, pada rakaat yang ketiga ada dua kondisi, ada dua pilihan. Dia bisa tasyahud dan salam lalu mengikuti salat kembali bersama imam salat isya jika jika yang masih mendapatinya atau kondisi yang kedua dia menunggu imam bertasyahud. Rakaat ketiga dia tetap duduk tidak naik ya sampai dia menunggu imam tasyahud. Nah demikian caranya. Allahu a'lam. Apakah orang yang sudah sholat maghrib isya berjamaah dan juga sholat taraweh sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar padahal dia tidak begadang sampai subuh artinya tidak menghidupkan malamnya ikhwani fiddin Tadi sudah kita sebutkan tentang pembahasan Lailatul Qadar, bagaimana amalan Nabi. Nabi untuk membantu agar bisa beribadah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, beliau beriktikaf. Beliau mengencangkan ikat sarung. Beliau membangunkan keluarga. Beliau menghidupkan malamnya. Beliau berjamaah bersama para sahabat. Itu menunjukkan bahwa beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, bagi orang yang salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih 15 menit tidur sampai pagi, ya tentunya dia tidak mendapat seperti yang didapat oleh orang-orang yang menghidupkan malamnya karena sunnah Nabi pada malam tersebut adalah menghidupkan malamnya ingat menghidupkan malamnya ihya ulaila menghidupkan malamnya ya bukan mati pada malam itu artinya apa pangsan tidur ya nggak dapat apa-apa dapat tidur lah malaikat turun dia dapat tidur Bagaimana hukumnya berdoa dengan suara syahdu seperti syair? Berdoa dengan suara syahdu ya boleh-boleh saja ikhwan fillah nazanillahu. Tapi sajak di dalam berdoa tidak dianjurkan. Ya. Sebagian ulama memakruhkan sajak di dalam doa. Artinya batakalufus saja. Ya. Artinya memberat-beratkan diri untuk bersajak di dalam doa ini tidak dianjurkan dan bahkan dilarang. Bolehkah itikaf di luar bulan Ramadan? Boleh. Nabi pernah beritikaf 10 hari di bulan Syawal. Ada riwayatnya. Nabi beritikaf 10 hari di bulan Syawal. Jadi itikaf bukan hanya khusus pada bulan Ramadan. Itikaf boleh juga dilakukan di luar Ramadan. Ikhwan Azani Allah wa iyyakum. wanita menyusui dan wanita hamil ini sudah sering sekali ditanyakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui pada bulan Ramadan boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti, tidak perlu mengqadha tapi cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Ini bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui ikhwan fillah. ya Allah wa iyyakum jami'an ya al-hamir wal murdi wanita hamil dan wanita yang menyu, menyusui boleh berbuka pada bulan Ramadan artinya boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya cukup dengan membayar fidyah Menggantinya cukup dengan membayar media. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar berkata, Alhamil wal murdi wanita hamil dan wanita menyusui tuftiru boleh berbuka artinya boleh tidak berpuasa wala dan tidak perlu mengkodoknya cukup dengan membayar media. diriwayatkan dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang wanita menyusui apabila dia khawatir terhadap anaknya. fakal tuftir wa Dia boleh berbuka dan dia membayar fidyah dengan memberi makan makanan kullu yaumin miskinan muddan min hinta. Dengan memberi makan setiap fakir mis eh, dengan mengganti setiap hari yang dikeluarkannya dengan memberikan makan seorang fakir miskin satu mud dari hinta Demikian juga dari jalur yang lain bahwa seorang wanita bertanya kepadanya. Seorang wanita yang hamil bertanya kepada Ibnu Umar, "Faqal" maka Ibnu Umar menjawab, ya "Aftiri, berbukalah wa at'imi an angkuli yawmin miskinan." Dan bayarlah fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan wala takdi dan tidak perlu mengkodoknya. Diriwayatkan juga dari beliau Anna bintan lahu bahwa salah seorang putri Ibnu Umar kana tahta rajulin min Quraisy. Berada di bawah ya menjadi istri salah seorang laki-laki Quraisy wa kanat hamilan. Ketika itu dia hamil. Fa asabaha atsun fi Ramadan. Dan pada bulan Ramadan dia merasa kehausan. Fa'amaroha maka Ibn Umar memerintahkannya untuk berbuka watutim an kulli yomin miskina dan membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Nabi kini ini fitnah azan ya jami'ah. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi tidak menyebutkan ciri-ciri pada orangnya. Orangnya tambah baik, tambah putih, tambah tambah kaya, tambah enggak ada. Tanda-tanda Lailatul Qadar disebutkan berkaitan dengan tanda-tanda akhir seperti yang kita sebutkan tadi, tanda-tanda fisiknya, kondisinya, ya, beberapa riwayat yang telah kita jelaskan tadi tidak ada disebutkan tanda-tanda berkaitan dengan orang yang menghidupkannya Apakah ada dalil yang rajih tentang lapan mustahak yang menerima zakat fitrah selain fakir miskin? Tidak ada dalilnya yang Fanifidin. Tadi kita sudah sebutkan bahawa tidak ada dalil yang mendukung pendapat yang membolehkan memberikan zakat fitri kepada lapan orang. lapan jenis orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Tidak ada dalilnya. Amalan yang diamalkan oleh para salaf dahulu adalah menyerahkannya kepada fakir miskin. Nabi sendiri mengatakan matun lil masakin sebagai apa? bahan makanan untuk orang miskin. Karena yang dikumpulkan juga bahan makanan. Ya berbeda dengan zakat harta. Zakat harta diambil onta, diambil kambing, diambil emas, perak, diambil duit, diambil ya gandum, kurma, kismis diambil. Zakat fitri, zakat fitri tidak semua diambil, yang diambil hanyalah bahan-bahan makanan pokok, beras kalau di sini beras, gandum kalau di tempat yang makanan pokoknya gandum. Berbeda antara zakat harta dengan zakat fitri dan penyalurannya juga berbeda karena dia bahan makanan maka ini jelas tujuannya adalah untuk makanan orang miskin ya makanan untuk orang miskin. Adapun 8 penerima zakat yang disebutkan berkaitan dengan zakat harta ekonomi itu tidak khusus orang miskin. Di sana ada al-gharim, gharimin, ada hamil, ya, kemudian ada muallaf, kan begitu ya. Nah, itu bukan berarti harus orang miskin. Amil-amil zakat bukan berarti dia miskin, tapi dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat harta. Nah, demikian yang Ada yang mengatakan benarkah zakat Idul Fitri maksudnya kembali kepada fitrah? Ya, zakat fitri, Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Bukan zakat fitrah, yang benarnya zakat fitri. Idul Fitri. Eh, fitri artinya berbuka, id kembali berbuka, artinya kembali tidak berpuasa Enggak kan gitu. ada apa namanya landasan yang mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali ya suci sebagaimana tak punya dosa. Nah, itu hanya sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Fakadam salat Lailatul Qadar. Salat Lailatul Qadar enggak ada ya kan, benefit. Ya, Ihya'ul Lailah menghidupkan malam itu dengan melaksanakan salat tarawih. Tidak ada salat khusus yang namanya salat Lailatul Qadar. Enggak ada salat Lailatul Qadar seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena pengertian dari salat Lailatul Qadar berarti malam itu benar-benar malam Lailatul Qadar. Ya, Sementara tidak ada kepastian dari syariat. Ya, kapankah malam Lailatul Qadar itu? Jadi tidak ada ya salat Lailatul Qadar. Demikian juga nuzulul Quran. Tidak ada yang namanya malam nuzulul Quran. Nabi juga tidak pernah merayakan nuzulul Quran. Padahal Nabi tahu kapankah malam apa namanya Quran itu turun. Para sahabat juga paling tidak tahulah, tapi mereka tidak ada yang melaksanakannya. Bukti bahwa mereka tidak merayakannya adalah terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama sejarah tentang kapankah turunnya Al-Qur'an. Kalau itu dirayakan setiap tahun, tentu para ulama sejarah nggak berselisih pendapat, sama seperti Isra Mi'raj. Para ulama sejarah berbeda pendapat kapan terjadinya malam Isra Mi'raj berbeda pendapat. Kebanyakan pendapat mengatakan terjadi pada pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan pada malam ah, pada bulan Rabiul Awal. Namun orang sekarang melaksanakannya pada merayakannya pada bulan Rajab. Padahal itu adalah itulah pendapat yang terlemah dari pendapat-pendapat yang ada. Kalau itu dirayakan oleh Nabi dan para sahabat, Tentunya Nabi tahu kapan Isra Mi'raj karena beliaulah yang melaksanakannya. Jelas. Ya. Tentunya tidak akan samar tanggalnya. Namun di sini bukan mengingat tanggalnya yang penting. Ya. Bukan merayakannya yang penting. Banyak orang yang merayakan mal, apa namanya Isra Mi'raj. Tapi habis sebelum Isra Mi'raj, sesudah Isra Mi'raj. Salat Isya kosong. Salat subuh bergelimpangan. Yang dirayakan Isra Mi'raj. Sementara esensi Isra Mi'raj itu apa? Salah satunya apa? Ya. Dipardukannya salat pada malam Isra Mi'raj tersebut. Tiap tahun merayakan Isra Mi'raj tapi masih meyakini Allah ada di mana? Mana? Padahal dia baca kisah Isra Mi'raj bahwa Nabi naik ke atas langit sampai Sidratul Muntaha. Begitulah kisah yang selalu diulang-ulang pada malam Isra Mi'raj. Ya, pada malam Isra Mi'raj. Tapi habis itu tetap meyakini Allah ada di mana? Mana? Artinya nggak ada faedah yang didapat oleh kaum muslimin dari perayaan-perayaan seperti itu. Ditambah lagi perayaan seperti itu adalah perayaan yang bid'ah. Buktinya Nabi dan para sahabat yang lebih utama untuk merayakannya tidak merayakannya. Ya. Mereka sebenarnya yang lebih pantas untuk merayakannya supaya umat tidak lupa. Ternyata mereka tidak merayakannya sampai-sampai ulama sejarah lupa tidak mengetahui tanggalnya dan berselisih pendapat tentang tanggalnya. Ya, Nah demikian. Bagaimana hukumnya berdoa? Tadi sudah ini. Bagaimana hukum zakat yang dikelola masjid? di mana zakat tersebut dikumpulkan namun bagiannya tidak merata setiap orangnya. Boleh menyerahkan zakat ke masjid yang membuka apa namanya penerimaan zakat. Seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu mereka membuka penerimaan zakat. Yang terbaik hal ini di apa namanya di eh, kita katakan di eh, dikelola atau diatur oleh Eh, pemerintah. Ya, untuk zakat harta mungkin sudah, tapi untuk zakat fitri sepertinya ini diserahkan kepada masjid-masjid. Seperti itu yang berlangsung di negeri ini dan itu boleh untuk dilakukan. Bagaimana hukumnya memberikan langsung kepada orang miskin tersebut? Nah ini ya tentu saja boleh, Fanifidin. Azani Allah wa Apakah diwajibkan atas orang yang terbeli hutang untuk membayar zakat fitri sementara dia tidak memiliki uang untuk membayar zakat fitri? Zakat fitri bagi yang mampu untuk mengeluarkannya. Jika dia tidak mampu untuk mengeluarkannya maka orang ini dizakati bukan membayar zakat. Kalau dia tidak mampu. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang dan ini masalah sudah kita sebutkan ya Khonifuddin bahwa mengeluarkan zakat fitri adalah dalam bentuk bahan bahan pokok makanan. Tidak dengan uang. Uang bukan bu, bukanlah tidak ada pada masa Nabi. Uang ada pada pada masa Nabi ada uang, ada dinar, ada dir, dirham. Dan mudah bagi Nabi untuk mengumpulkannya, nggak ada kesulitan. Tapi yang dikumpulkan oleh Nabi adalah bahan-bahan makanan. Bur, syair, intoh, zabib dan sejenisnya. Bahan-bahan makanan, bukan uang. Itulah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal kan logikanya lebih mudah Nabi mengumpulkan uang. Apakah orang miskin dahulu tidak butuh uang? Hanya orang miskin sekarang yang butuh uang. Tidak Ikhwanifidin. Semua orang butuh uang, tapi itulah hikmah syariat. Nabi mengumpulkan bahan makanan. Bukan tak ada uang. Lain ceritanya kalau dulu nggak ada uang. Baru uang baru ada sekarang. Tidak. Nabi mengumpulkan bahan-bahan makanan. Dan diserahkan kepada fakir miskin. Itulah dia proses prosedur mengeluarkan zakat fitri. Ya, Nah demikian. Jadi tidak boleh diserahkan dengan uang. kalau Kalaulah boleh dengan uang, nanti lebih canggih lagi bayar zakat fitri dengan pulsa saja. Pakai pulsa saja. Karena orang-orang miskin sekarang juga miskinnya bagaimanapun dia punya HP kan begitu. Kirim saja pulsa 150 ribu, nah ini zakat keluarga saya. Nanti panitia-panitia zakat fitri nggak tak usah menyediakan apa-apa, cukup kartu ATM untuk gesek. Pakai gesek aja. Pakai kartu kredit saja. Tidak ikut fillah. Syariat sudah mengatur, ikuti aturan syariat, jangan macam-macam. Karena kalau ikut perkembangan nanti banyak lagi perkembangan-perkembangan zaman yang ya susah untuk diikuti ya nah coba tanya orang-orang yang mengeluarkan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang apakah boleh membayar zakat fitrah dengan pulsa kan sama-sama ada nilainya itu ya bahkan kalau anda tanya wah senang kali ya wah alhamdulillah dapat pulsa 150 ribu dari zakat dari eh, kirim aja pakai SMS kan begitu ya sebutkan di sini zakat dari keluarga bulan-bulan jadi keluarga saya senilai 200 ribu Kirimkan pulsa, uang masuk pulsa 200, ribu Ke orang miskin tersebut Boleh Nah ikhwan ifidin sudah kita sebutkan Bahwa zakat fitri itu dengan Bahan Bahan pokok makanan Nah demikian Apakah ada sholat ringan sebelum melakukan sholat taraweh? Ada, namanya sholat iftitah. Sholat pembuka dua rakaat ringan. Yang dikerjakan sendiri-sendiri. Baru setelah itu ikut bersama imam sholat berjamaah. Misalnya imam belum datang, silakan dia sholat ringan dua rakaat. Ya, nah demikian. Apakah bayi dikeluarkan juga zakatnya iya bayi dikeluarkan zakatnya walaupun bayi satu jam lahir sebelum Idul Fitri satu jam baru satu jam usianya kena zakat janin tidak tadi sudah kita jelaskan Apabila kita beramal dengan niat mengejar pahala bukan karena Allah, maka amal kita diterima. Ya, beramal itu mengejar pahala, imanan wah tisaban. Karena dengan pahala itu ya, kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti Allah ridho kepada seorang hamba adalah memberinya pahala dan dengan pahala itu dia masuk ke dalam sorga. Jadi kita mengejar pahala. Oleh karena itu di dalam syariat ikhwanifidin nas-nas syariat Rasulullah memancing minat manusia untuk beramal itu dengan pahala. Barang siapa yang melakukan amal ini maka dapat pahala segini segini segini. Barang siapa yang mengiringi jenazah maka dapat pahala satu kirot. Barang siapa yang menyolatinya dan mengiringinya dapat pahala dua dua kirat satu kirat itu seperti emas seperti gunung Uhud nah itu kan dorongan ya sebagai motivasi bagi orang untuk untuk beramal amalnya apa menyolati jenazah dan mengantarkannya ke kuburan itu amal ya, pancingannya apa pahala nah itu adalah satu perkara yang ma'ruf dan maklum di dalam syariat ada pun ucapan yang mengatakan kalau kita beramal jangan niat mengejar pahala karena itu enggak ikhlas. Nah ini keliru Kalau Kalaulah itu membuat tidak ikhlas maka sia-sia dan percuma Nabi memancing manusia untuk beramal dengan apa? Iming-iming pahala. Bahkan justru bisa dikatakan menyesatkan. Kenapa Nabi memancingnya dengan pahala-pahala? Nah ini ucapan-ucapan yang tidak benar, bahkan batil Yang mengatakan bahwa kalau kita beramal untuk mengejar pahala nggak ikhlas. Harus lillah. Bagaimana lillah? Dia sendiri nggak tahu bagaimana lillah. Orang dia sendiri nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi sendiri memancing ya umatnya untuk ber, beramal dengan apa? Dengan pahala ya Dengan banyak itu apa namanya nas-nas Barang siapa yang mengerjakan sholat ini, ini diberi pahala sekian, sekian dan sekian. Nah itu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidaklah mungkin menjebak umatnya atau apa menyeret umatnya kepada apa jurang kehancuran. Bahkan sebaliknya tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan, mendekatkan kalian kepada sorga melainkan aku sudah menyuruh kalian kepadanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada neraka, melainkan aku sudah melarang kalian darinya. Nah itu Nabi, Kelihatannya ini perkataan orang-orang sufi, kan gitu ya. Orang-orang sufi suka mengatakan seperti ini. Aku beramal bukan mengejar pahala. Aku nggak butuh pahala. Ujung-ujungnya ada nggak butuh surga. Apa ada ijab kabul doa ketika penyerahan zakat sini? Tidak ada ya Ya, tidak ada doa yang maksud dan khusus berkaitan dengan masalah itu. Masalah sholat tarawih 8 rakaat Lalu keluar witirnya di rumah Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh Tadi kita sudah kan, sudah kita sebutkan Gak sholat pun dia boleh kan gitu. Namanya juga sunnah Dia sholat, sholat tarawih 8 rakaat keluar boleh tapi yang afdol, kalau kita cerita afdol, karena namanya amalan-amalan sunat, itu ceritanya cerita yang mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol dia sholat bersama imam sampai se selesai. Itu yang lebih afdol. So soal dia sholat sendirian di rumah 11 rakaat, 12 rakaat, 13 rakaat, mau sampai 40 rakaat, itu boleh-boleh saja. Satu rakaat pun boleh, karena paling minimal satu rakaat, jangan sampai setengah rakaat <laughs> gitu. Enggak ada sholat setengah rakaat. Silakan. Ini kelapangan, namanya amal-amal fadhail itu kelapangan, keluasan sesuai dengan kemampuan. Cuma ada hal-hal yang ditekankan. Namanya sunat muakkad. Ya, dan ada yang paling ditekankan. Seperti misalnya menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan itu sunat. Bagaimana hukumnya orang yang tidur ya selama 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan? Ya kita katakan tidak mengapa, cuma dia kehilangan apa? Kehilangan fadilah, rugi, mahrum sebagaimana kita sebutkan tadi. Apa apakah disunahkan mengangkat tangan setiap takbir pada sholat Id? Nah ini ulama juga berbeda pendapat karena tidak adanya dalil yang marfu sampai kepada Nabi. Yang ada riwayat dari para sahabat. Ya kita katakan yang mengangkat silahkan, yang tidak mengangkat tangan silahkan. Ya dalam hal ini perlu kita ketahui Jangan saling menyindir, jangan saling mencurigai, jangan saling mengata-ngatai dan mengejek karena masalah ini. Bagi yang nggak tahu bahwasanya di sana ada pendapat yang mengatakan tidak mengangkat tangan, hendaknya tahu bahwa ada pendapat yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Supaya tidak memandang sini seorang uri itu mengangkat tangan. Dan bagi yang berpendapat rojihnya tidak mengangkat tangan, perlu diketahui bahwa mayoritas ulama atau jumhur ulama mengangkat tangan, mengangkat tangan. Ya, supaya tidak mencibir dan memandang sini seorang orang yang mengangkat tangan. Itu dia. Selama masalah ini masalah yang di masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Demikian juga mengenai masalah sholat id, apakah satu khutbah atau dua khutbah. Nah, nggak usah saling mencibir, nggak usah saling mengata-ngatai, menjelek-jelekan di dalam masalah ini. Sholat id, ikhwan menurut jumhur ulama dua khutbah menurut sebagian ulama mutaakhirin satu khutbah. Ya, ulama-ulama mutakadimin bahkan dikatakan jumhur ulama mengatakan sholat id itu dua dua khutbah. Bagi yang mengamalkan dua khutbah ya silakan. Dan bagi yang berpendapat satu khutbah saja silakan. Ya, nah itu termasuk perkara-perkara khilafiyah yang mu'tabar. Artinya ya memang diperselisihkan di kalangan ulama. Ya, tidak perlu saling berantem gara-gara itu ya. Nah, demikian. Untuk mengambil fadilah salat malam Lailatul Qadar apa boleh melakukan salat malam di rumah? Ya boleh saja ikhwan fillah, mau di rumah, mau di masjid. Yang penting antum menghidupkan malamnya, tapi terbaik di masjid. Kalau misalnya masjid itu menghidupkan malamnya misalnya. Ya. Eh, apa namanya menghidupkan sunnah malam apa namanya sholat malam misalnya ya di masjid. Tapi kalau misalnya tak ada antum menghidupkannya di rumah silakan antum menghidupkannya di rumah. Apakah pembantu yang ada di rumah termasuk yang wajib kita zakati? Keluarkan zakat fitrinya. Ya, ikhwani kalau orang itu berada dalam tanggungan kita, ya, maka kita keluarkanlah zakatnya. Tapi kalau dia kerja saja, enggak bukan dalam tanggungan kita, dia cukup gajinya, ya dia sendiri keluarga. Ya. Tapi kalau dia berada dalam tanggungan kita, maka kita keluarkan. Apakah Idul Fitri termasuk ibadah? Apa maksudnya Idul Fitri termasuk ibadah? Di dalam Idul Fitri banyak hal-hal yang menyangkut ibadah, itu dia. Idul Fitri sendiri adalah hari. Ya, hari salah satu hari besar kaum muslimin. Ya, di dalamnya terangkum banyak ibadah. Ya, seperti sholat Idul Fitri. Nah, demikian. Bagaimana yang dimaksud sholat id bisa mengganti sholat Jumat? Yaitu jika bertemu antara id dan Jumat, maka sholat Jumat bisa gugur. Artinya apa? Bagi yang sholat id, bagi yang sudah sholat id, maka dia boleh tidak sholat Jumat. Namun bagi yang sholat Jumat silakan. Para ulama berselisih tentang apakah sholat zuhur juga wajib atau tidak. Sebagian mengatakan tidak sholat zuhur sampai dia sholat asar. Sebagian mengatakan yang tidak sholat Jumat dia mengerjakan sholat zuhur. Allahu a'lam. Apa hukumnya budaya sungkeman? Rukuk dan sujud kepada selain Allah tak boleh. Qanibitina azani Allah wa Budaya hukumnya asalnya mubah asal tidak melanggar syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya maka tidak boleh mempertahankan adat atau budaya. Termasuk budaya bersalam-salaman pada hari Idul Fitri. Nah, itu termasuk budaya yang saling ma maaf memaafkan itu tidak ada dan termasuk salah satunya adalah ziarah kubur pada hari Idul Fitri. Nah, ini tidak ada. Tidak di diamalkan oleh para salaf, oleh para para sahabat. Dia mengkhususkan ziarah kubur pada satu Syawal. Ya. Nah, termasuk perkara yang diada-adakan oleh orang-orang sekarang. Nah, apalagi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 pertanyaan tadi. untuk berapa menit? Berapa tadi depan? Kenapa? Kita boleh laptop. Bawa. Transfer ya? Hah? Transfer ya?